bermaat mengenal tentang hari akhirat. 1500 ayat menurut mufasir berbicara tentang mengenal kepada Allah. Kenali dulu kepada Allah baru dia sujud. Kan begitu. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana akan ada bergetar hati kita kalau kita tidak kenal? Kan seperti itu. Ibu melihat waktu dulu waktu remaja, ini kan masih dewasa, remaja dulu. Ya kan ketika umur 17 dan sedang jatuh cinta, kalau ketemu dengan yang dia kenal, itu deg-degan. Karena apa? Ada cinta kan begitu. Dia lewat di depan rumahnya itu gemeter, walaupun yang satu lagi pacaran sama yang lain gitu ya. Nah, kita pun demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kepada Allah lebih utama dari ibadah yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak kita suruh sholat yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi pengetahuan agama lebih utama daripada sholat. Tapi Ustaz, banyak kan sekarang ini kalau misalnya ditanya ibu-ibu lebih cenderung kepada gini, Bu anaknya udah lulus ya, iya S1, S2 gitu. Tapi balik lagi kalau ditanya anaknya, Bu udah sampai ayat berapa Bu anaknya, surat berapa, pada mendem Ustaz. Iya. Sayang ya Ustaz ya. Memang ibu-ibu begitu kalau bapak-bapak nggak kan. alhamdulillah. <laughs> Kembali lagi bahwa pendidikan tiga lagi pendidikan yang pertama adalah al-um madrasatul ula li auladiha. Ibu, beruntung kalau ada ibu itu di rumah. Maaf, waktu kita kecil dulu pulang ke rumah mana mama, ya kan? Mana ibu, ya kan? Kalau sekarang mana mbok? Orang tuanya nggak ada. Bukan Islam mengajarkan untuk tidak boleh bekerja, silakan. Tapi kalau sudah bekerja, ingat engkau adalah seorang ibu dari anak-anak. Engkau adalah seorang istri ini biasanya kalau sudah keluar rumah dari gelap ke gelap, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau seandainya sudah terjadi sesuatu pada anaknya, baru kapok. Nah, baru meninggalkan pekerjaannya, baru duduk rapi, sudah telat. Anak sudah sudah naudzubillah min dzalik. Tapi ketika anak dari kecil itu kalau bersama ibunya, sharing dengan ibunya, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan au maqal mengatakan alimu auladakum laisa fi zamanikum. Coba didik anakmu bukan pada zamanmu. Ini dalam sekali. Ya. Berarti kita sebagai orang tua harus tahu juga dunia anak-anak yang sedang ini atau ngetren ya Ustaz ya. Biar istilahnya anak itu bisa menjadi sahabat kita jika kita sharing dengan anak gitu. Jangan sampai kitanya nggak tahu gitu. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ibu itu disuruh belajar talabul ilim faridah Untuk ilmu itu wajib. Ya, ya. ya kan baik dari yang laki maupun perempuan. Ya. Bukan berarti biar aja yang bapak-bapak nuntut ilmu ibunya enggak tidak karena dia adalah pendidik. Iya. Dia pemberi diberikan amanah yang sangat luar biasa. Baik. Maka itu derajat ibu itu tinggi. Ibumu, ibumu, ibumu, baru ayahmu. Kesian Bapak-bapak nggak ada baru yang keempat lagi sudah. <laughs> Baik. nah, Ustaz kita akan lanjutkan ibu-ibu pastinya ada yang mau bertanya ya. Dan pemirsa setelah pesan-pesan berikut kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Siapakah beliau? Beliau akan bercerita tentang kehidupan anak-anak beliau dan beliau sendiri. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Berbicara mengenai peran orang tua dalam mendidik anak di era globalisasi ini pasti masing-masing ibu ataupun orang tua punya cerita sendiri dan pastinya setiap cerita itu kita bisa ambil hikmahnya seperti bintang tamu kita yang sangat istimewa yang kita akan eh, hadirkan saat lagi yaitu Ibu Tetilis Indriati yang akan memberikan pengalaman bercerita mengenai keluarganya langsung saja kita panggil ya silakan Tante Makin cantik ya Bu ya. <laughs> Aku manggilnya tante aja deh. Iya. tante. sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anak sehat. Alhamdulillah baik. Nah, tante bisa uh, sharing sedikit atau bukan nanti uh, tante bisa apa sharing juga dengan Ustadz mengenai yang seperti yang kita tahu semua ya bahwa beberapa waktu lalu uh, seorang Teti Elis Indriati ini sepertinya mendapat ujian ya, gitu ya e, dikala kita mendengar anaknya yang memang kalau sudah ibu pasti sangat kenal ya dengan Marcella gitu dan kejadian itu apa sih yang membuat tante istilahnya bertahan kuat untuk bisa menemani anak subhanallah kalau kita lihat tayangan Bu ya aduh Bunda Teti ini subhanallah saat mensupport anaknya yang pasti doa dari orang tua tidak pernah lepas silakan Bunda ya seperti masyarakat semua orang juga tahu yang sudah saya alami. Iya. Memang pada awalnya terus terang saya sebagai manusia normal saya amat kaget ya. Saya berat menerima cobaan ini semua. Bahkan awalnya saya tuh kecewa, saya marah sama Allah gitu. Kenapa saya udah selalu berusaha di jalan baik, saya udah coba didik anak-anak saya juga untuk selalu menjalankan perintah Allah itu kenapa cobaan seperti ini awalnya saya seperti itu terus terang kayaknya bertentangan tapi aduh maaf tapi akhirnya setelah saya pikir semakin saya lawan, semakin saya nggak nerima, kok saya merasa semakin berat gitu. Sementara saya nggak ada siapa-siapa ya saya sebagai single parent saya hanya yang menemani saya Olivia ya pada saat itu. Tapi akhirnya saya coba terus kenapa saya mesti nyalahin Allah akhirnya saya coba mendekatkan diri saya dengan introspeksi ya ya introspeksi saya coba uh, ya dengan bersikir dengan sholat tahajud itu terus saya lakukan akhirnya alhamdulillah dengan jalan seperti itu saya bisa bisa melalui ini semua gitu lah. dan juga alhamdulillah saya juga dapat kekuatan justru dari anak-anak saya yang di dalam karena bukan satu orang kan yang di dalam itu ada empat anak Marcella adiknya Sergio dan kakak saya itu yang kebetulan tinggal sama saya gitu jadi sebenarnya uh, kalau mau diingat begitu begitu berat akan tetapi ya alhamdulillah semua sudah terjalani ya kan iya kelihatan waktu pertama kali yang tadi tadi, oh sepertinya tidak menerima apa yang Allah berikan gitu ya. Tapi bagaimana sih uh, kan untuk bisa menguatkan masalah kan kalau kita lihat uh, apa masalah itu anak yang pinter, aktif ya, cerdas gitu sampai yeah. dia mau bikin sebuah film kan sampai ekstra yeah. Iya. di-cancel. Bagaimana sih tentu untuk bisa menenangkan hati masalah bahwa oke okay, masalah ini dijalani, ini adalah ujian Allah, kita akan bisa ambil hikmahnya dan Iya, memang saya baru ketemu anak saya di dalam itu setelah dua minggu ya karena awal terus terang saya nggak ada kekuatan ya. dan anak-anak saya juga jangan mama jalan ke sini dulu gitu karena wartawan juga masih ya. bertubi-tubi yang seakan-akan memojokkan gitu kan karena mereka ber, berkomentar sedemikian iya. lupa karena kita memang tidak tidak mau diinterview gitu. hmm. gitu. Karena saya tidak tahu saya harus jawab apa gitu. Saya yakin bukan mendahului Allah saya yakin bahwa anak saya tidak berbuat seperti itu gitu loh kita kasih kerjaan ke orang kok malah kita yang dikecewakan kok kita di, jadi seperti ini gitu dan Marcella sama itu hanya datang ke kantor polisi untuk rasa tanggung jawab kepada anak buahnya yang ditahan kok malah dia dijeblosin adiknya juga gitu jadi ya udah saya coba setelah saya datang ke mereka ya, ya udah sabar ya nak kita coba terima ini semua ya mama akhirnya malah saya ngeliat anak saya yang memberi dorongan dorongan pada saya karena saya terus menangis mereka malah bisa ya dari situ saya belajar dan terus belajar baik tentu mungkin ada yang mau ditanyakan dengan pak ustadz yang kita alhamdulillah sudah hadir ya pak ustadz seperti tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf maaf kalau udah berbicara pengalaman kayaknya saya susah menahan air mata, mohon maaf. Begini Pak Ustadz, saya sebagai seorang ibu yang single parent, saya selalu berusaha untuk berbuat baik, selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Akan tetapi kenapa gitu, seperti tadi saya juga bilang bahwa Semakin saya mau baik cobaan itu datang bertubi-tubi bahkan buat saya yang terberat seperti kemarin itu gitu jadi saya tuh sampai jengkel saya marah gitu sama Allah itu baik. bagaimana Pak Ustaz baik Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 1 2 3 A'udzubillahi minasyaitonir rajib Alif lamim. Mim Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la Alif lamim apakah kami akan membiarkan saja ketika seorang hamba itu menyatakan, Ya Allah aku beriman, tidak kami uji? Maksudnya apa? Apakah di saat kalian sudah sholat, sudah haji, sudah pergi umroh, sudah zikir, sudah tahajud, sudah hatam Quran tidak diuji? Pasti akan diuji oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti kami akan datangkan ujian bagi kalian dengan rasa khauf, takut. Minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Pasti akan datang kepada kita Ujian itu pasti akan datang Semakin kita tinggi di hadapan Allah Semakin kita nunduk di hadapan Allah Semakin Allah ingin membanggakan diri kita di hadapan para malaikatnya Ini hambaku yang kuuji Ujian dengan rasa takut, sandang pangan, bahkan kehilangan jiwa Di dalam sebuah ayat atau hadis kudsi Nabi Muhammad SAW bersabda Allah berfirman apabila aku jatuh cinta kepada hambaku aku uji dia melalui dirinya hartanya atau anaknya kalau dia sabar dalam ujian-ujianku aku malu kata Allah untuk menimbang amal ibadahnya cukuplah dengan kesabarannya itu dia pilih pintu surgaku Cukup dengan kesabaran itu dia pilih pintu surgaku. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan, apabila aku jatuh cinta kepada hambaku, aku ingin mendengarkan keluhannya di hadapannya. Suara iksak tangisnya lebih aku rindukan daripada suara tasbih semasjidil haram. Hidup ini ujian. Nah oleh karena itu Bagaimana caranya kita menyederhanakan untuk menerima ujian? Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang tidak kuat. Pasti kuat. Permasalahannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah oleh karena itu saya katakan kembali lagi. Al-um madrasatul ula li auladiha. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kenali dia dengan Allah, bukan disuruh sholat atau datangkan guru ngaji. Bukan untuk ngaji, tetapi kenali dia kepada Allah sehingga dalam permasalahan yang dia hadapi, dia tahu bahwa Allah itu baik untuknya. Bahwa Allah itu tidak pernah berkhianat Allah itu tidak pernah meninggalkan dia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dia dari tiada menjadi ada. Allah yang memberikan rizki dia. Allah yang menjadikan dia seperti ini. Maka dia tambah dekat kepada Allah. Kalau dia kenal kepada Allah. Tapi kalau dia sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Dia tidak kenal Allah. Di saat terjadi satu benturan atau ujian. Dia katakan Tuhan tidak adil denganku. Mengapa orang yang maksiat itu tidak diuji seperti aku? Mengapa aku yang sudah dekat, sudah sholat, sudah ngaji, sudah baik, manggil anak yatim, sudah zakat, aku diuji. Ini nggak adil. Kenapa? Tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menguji hamba-hambanya itu karena Allah cinta ya Ustaz ya. Ujian itu macam-macam. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Hmm. Ada kalanya Allah menaikkan derajat kita. Hmm. Ada kalanya Allah mencubit kita karena kita terlalu lalai, karena kita terlalu membanggakan siapa diri kita. Ada juga memang Allah Subhanahu wa taala memberikan DP kita di dunia. Nauzubillah min dalik ini. Ya. Ya uh, Tante waktu memang uh, eh, Mas di penjara itu kan sepertinya kayak nggak percaya gitu ya Tante ya gitu istilahnya dalam arti kata anak saya bukan seorang koruptor bukan <laughs> seorang pencuri apa gitu gitu ya nah uh, waktu itu bagaimana sih Tante bisa meyakinkan uh, ke Marcelanya gitu bahwa ini semua ujian dan bisa membuat Marcela bertahan sampai mengikuti proses persidangan-persidangan itu kan misalnya memakan waktu dan lelah ya Tante amat sangat memakan hmm. waktu memakan biaya juga hmm. yang amat sangat memang uh, Marcella sendiri merasa dia tidak berbuat jadi dia tuh dibilang santai ya dia santai-santaiin mungkin di depan saya tapi yang dia sampaikan kepada saya ya ya udah mas ini yang harus kita jalani kita terima udah dia sendiri yang komentar seperti itu jadi alhamdulillah gitu bahwa anak saya mau menerima ini semua dan kita sadar bahwa ini semua adalah teguran salah satu teguran dari Allah gitu ya mungkin ya udah nak kita coba semua sama-sama introspeksi diri mau diri dengan menyikapi seperti itu alhamdulillah kita didapat kekuatan terus terang yang tadinya saya lemah akhirnya saya bangkit walaupun dengan tergopoh-gopoh mungkin alhamdulillah saya bersama Olivia mengiringi mereka mengurus segala sesuatunya ya sampai akhirnya keluar keluar pun juga belum selesai karena jaksanya terdapat banding waktu di pengadilan negeri alhamdulillah sudah bebas murni sekarang lagi kasasi mohon doanya juga karena terus terang kami berjuang untuk supaya bisa bebas murni karena dia bagaimana seorang wanita kan ah, ada predikat bekas residivis walaupun pada umumnya masyarakat tahu bahwa anak saya tidak melakukan itu tapi kami berpendapat dari dulu biarlah ini semua kita jalani nanti yang salah pasti akan ketahuan salah dan nyatanya kan lawannya sekarang kan tetap di penjara di Jogja terus selama bersalah baik baik nanti nanti kita akan lanjutkan Ustadz juga tadi ibu-ibu ada yang mau bertanya ditahan dulu ya Bu ya karena setelah ini saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang bertanya bisa jangan kemana-mana Titian Kolbu akan kembali selayang satu ini